Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Ibu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran, kita tumpas kangkara murka, kita hancurkan Majapahit. di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Ijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Endang Kusuma Dewi menunjukkan perasaan tidak senang ketika kakaknya datang menemuinya di ruangan bilik. Dia berusaha menghindari setiap pembicaraan. Endang Puspita Sari merasa sedih, campur iba melihat adiknya. Dia juga sedikit merasa bersalah. Yunda, mau bicara apa lagi? Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Jangan begitu, Kusuma Dewi. Aku tidak punya niat buruk. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Boleh aku masuk? Silakan. Nah, Yunda, apa yang ingin Yunda bicarakan? Sebenarnya aku tidak mengharapkan kejadian seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan suatu saat Paman Janardana akan melamarku. Semula aku kira dia tertarik padamu, Kusuma Dewi. Kalian seringkali berjalan bersama-sama. Aku tahu hubungan kalian cukup rapat. Sebenarnya aku merasa bangga dan bahagia seandainya kalian bisa berpasangan. Tapi entahlah, mengapa tiba-tiba jadi begini? Aku kasihan padamu, Kusuma Dewi. Terima kasih, Yunda Puspitasari. Tapi, aku tidak membutuhkan rasa kasihanmu. Lagi pula, kalau aku sering pergi bersama Paman Janardana, tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Hubungan kami tetap seperti dulu. Hubungan antara seorang paman dan keponakannya. Jadi, Yunda Puspitasari tidak perlu menyesal dan tidak perlu merasa iba padaku. Sungguh, uh, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Kusuma Dewi. Mungkin kau bisa menyembunyikan perasaanmu pada ayah resi atau pada yang lain. Tapi tidak padaku, pada kakakmu sendiri. Kita sama-sama wanita. Kita seringkali bicara dengan bahasa hati. Aku tahu, kau kecewa Kusuma Dewi. Aku tahu hatimu sedang sedih dan dirundung duka nestapa. Maaf Yunda, jangan terlampau jauh menilai orang belum tentu penilaianmu benar. Dari mana Yunda bisa mempunyai anggapan bahwa aku sudah kecewa? Kecewa karena apa? Dari pandangan matamu, Kusuma Dewi. Dari sikapmu dan perilakumu beberapa hari ini. Memangnya aku kenapa, Yunda? Apa aku... Aku... Aku sudah bertingkah laku aneh? Rasanya aku biasa-biasa saja. Yunda jangan membuat persoalan baru denganku. Lebih baik sekarang Yunda memikirkan rencana perkawinan itu dan jangan memikirkan macam-macam. Maaf, Kusuma Dewi. Aku baru bisa merasa tenang kalau sudah mengutarakan semua ini padamu. Aku tahu sesungguhnya kau menaruh hati pada Paman Janardana. Yunda, jangan menuduh sembarangan. Itu fitnah namanya. Apa buktinya bahwa aku menaruh hati pada Paman Janardana? Ingat Yunda, tidak baik berburuk sangka. Kau pikir siapa Kusuma Dewi? Kita sama-sama putri seorang resi. Kita sama-sama belajar adat kesopanan dan budi pekerti luhur. Kenapa kamu tidak berterus terang saja padaku, Kusuma Dewi? Berterus terang soal apa, Yunda? Bahwa aku mencintai Paman Janardana, begitu? Supaya kau merasa puas. Supaya kau merasa lebih hebat dariku. Lebih tinggi martabat dan derajatmu. Supaya kamu punya pengakuan sebagai gadis yang cantik, lebih anggun, dan mempesona. Sehingga Paman Janardana berpaling padamu, begitu? Itu jahat sekali, Yunda. Jangan mau menang sendiri, Yunda Puspitasari. Kita sama-sama perempuan. Seharusnya Yunda memelihara sikap dan lidah Yunda. Bukankah Yunda ingin menjadi seorang kakak yang bijak? Duh, Kusuma Dewi, kaulah adikku satu-satunya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menyayangimu. Tapi cobalah memahami persoalan ini secara lebih arif dan adil. Kalau memang kau mencintai Paman Janardana, Katakanlah terus terang. Maaf Yunda, kupotong dulu kata-kata Yunda. Kalau aku mencintai Paman Janardana, lalu Yunda mau apa? Aku bisa membicarakan masalah ini dengan Ayah Resi. Dan aku dengan hati yang tulus bersedia menolak lamaran Paman Janardana. Aku tidak ingin bersenang-senang di atas kesedihan orang lain. Apalagi orang itu adalah adik kandungku sendiri. Hebat sekali kau Yunda Puspitasari. Ingin berjiwa pahlawan ya? Kau pikir aku ini siapa, Yunda? Kau pikir Kusuma Dewi sudah tidak punya harga diri lagi? Setelah kau bisa merebut hati Paman Janardana, kemudian kau ingin mengutahkannya untukku. Hm, tidak, Yunda. Terima kasih. Tapi aku tidak bisa menyetujui gagasan Yunda. Gagasan itu terlampau hebat. Lebih baik, gagasan itu simpan sendiri untuk Yunda Puspitasari. Sudahlah, Yunda tidak perlu merasa tidak enak padaku. Lanjutkan saja rencana Yunda Puspitasari yang sudah disetujui Resi. Aku sungguh-sungguh dengan ikhlas bisa menerimanya. Kalau memang Yunda Puspitasari menyukai Paman Janardana dan ingin menjadi istrinya, silakan. Ambil dia, seluruhnya. Saya tidak akan menuntut, karena saya sudah menutup persoalan ini selama-lamanya. Hei, eh, kenapa Yunda menangis? Ya, sudahlah, jangan bermain sandiwara. Saya paling tidak suka permainan sandiwara. Tidak, Kusuma Dewi. Saya tidak bersandiwara. Saya benar-benar sedih. Kalau saja kau mau memahami perasaan saya. Kalau saja kau bisa mengerti dan melihat isi hati saya. Bagaimana saya bisa melihat isi hatimu, Yunda? Karena selama ini kau selalu menyembunyikannya. Aku tahu. Sebenarnya, Yunda Puspitasari sudah lama menaruh hati pada Paman Janardana. <laughs> Tidak, Kusuma Dewi. Saya sama sekali tidak pernah memikirkannya. Sampai Paman Janardana berkirim surat padaku. Bohong, dusta. Tidak mungkin Paman Janardana menulis surat seperti itu. Kalau Yunda Puspitasari tidak memberikan isyarat-isyarat tertentu. Kalian berdua memang sama saja. Sama-sama pembohong. Pendusta. Tukang bermain sandiwara. Lebih baik kalian jadi pemain ketoprak. Cukup Yunda. Aku tidak mau bicara soal ini lagi. Kusuma Dewi, tunggu dulu. Maaf. Saya tidak berminat melanjutkan pembicaraan ini. Silakan, Yunda meninggalkan ruangan bilik saya. Dengar Kusuma Dewi. Aku berkata yang sesungguhnya. Kalau aku menerima lamaran Paman Janardana, bukan karena sepenuhnya aku menerimanya, melainkan karena aku menghormati ayah Resi. Terima kasih atas pengakuanmu, Yunda. Tapi maaf, kalau aku tidak mempercayainya. Pagi itu, Endang Kusuma Dewi mengurung diri di dalam kamarnya Siang dia keluar sebentar untuk makan dan mencuci muka serta kakinya di pancuran belakang. Setelah itu dia kembali mengurung diri di ruangan bilik. Baru menjelang sore hari, dia pergi ke kandang kuda. Ketika sedang melihat-lihat kuda, seorang cantrik bergegas menghampirinya Cantrik itu memberitahu bahwa Endang Kusuma Dewi sudah ditunggu ayahnya di ruangan pendopo. Dengan wajah cemberut, akhirnya gadis itu pun meninggalkan kandang kuda. di ruangan pendopo bersama kakaknya Endang Puspitasari. Semula dia mau membelokkan langkah-langkahnya, tapi begitu melihat Resi Biasa melambaikan tangan, dia pun akhirnya naik ke ruangan pendopo, duduk di depan sang ayah. Ada apa Kusuma Dewi? Hmm? Kok sepertinya kau berusaha menghindar? Sekarang kulihat kau senang menyendiri. Ada persoalan apa? Tidak ada persoalan apa-apa, ya Resi. <laughs> Kusuma Dewi, Kusuma Dewi. Aku maklum kau anak bungsu. Hmm? Anak paling kecil. Karena itu, kau lebih manja dibanding kakakmu. Walaupun saya putri bungsu, tapi saya bukan anak kecil lagi, Ayah Resi. Kecil ataupun besar, tua ataupun muda, kalian berdua tetap anak-anakku. Anak Resi biasa, Dan kasih sayangku pada kalian sama, persis besarnya. Hmm? Kasih sayang orang tua pada anak-anaknya selalu penuh. Bulat seperti bulan purnama. Hanya keadaan mereka yang berbeda membuat seolah-olah kasih sayang itu pun berlain-lainan. Padahal tidak. Semua orang tua secara naluri pasti akan mencintai anak-anaknya sama persis besarnya. Itulah hukum alam. Hmm, Kusuma Dewi. Iya, Yarsi. Puspita Sari sudah menceritakan semuanya. Aku agak kecewa mendengar kalian bertengkar. Yunda Puspitasari yang mula-mula mengajak bertengkar Ayah Resi. Cukup, Kusuma Dewi. Aku tidak ingin tahu siapa yang memulai lebih dulu. Dan menurut pendapatku, tidak baik kalau sesama saudara bertengkar dan berselisih paham. Aku lebih senang jika melihat kalian hidup rukun. Itulah azas kekeluargaan rukun agawe sentoso. Rukun membuat persatuan menjadi kuat. Hmm? Sama Dewi, apa benar kamu mencintai pamanmu Janardana? Ah, tidak, Ayarsi. Itu tidak benar. Itu fitnah. Yunda Puspitasari sudah memfitnah saya. Karena itu, bagaimana saya bisa menghormatinya sebagai saudara tua? Dia sudah memberikan penilaian yang salah padaku. Tidak, Ayarsi. Jangan Ayarsi percaya. Hmm, <laughs> baiklah. Aku tidak akan memanjang lebarkan perkara ini. Kalau memang kau tidak mencintai pamanmu Janardana, ya sudah. Hmm? Karena bagaimanapun juga, sebentar lagi pamanmu Janardana akan menjadi kakak iparmu. Kau sudah mendengar kabar itu bukan? Sudah, Ayarsi. Saya bahkan sudah mendengarnya langsung dari Yunda Puspitasari. Hmm, bagus, bagus. Hmm. Sekarang kau harus terlibat dalam rencana perkawinan kakakmu. Kau harus ikut membantu secara tulus dan ikhlas. Sebab kebahagiaan kakakmu adalah kebahagiaanmu juga. Sebaliknya, kekecewaan atau kesedihan saudara tuamu juga akan menjadi milikmu. Itulah asas persaudaraan. Nah, Mulai hari ini, kalian tidak boleh bertengkar lagi. Kalian harus menjadi pasangan adik kakak yang bisa menjadi suri tauladan. Kusuma Dewi. Iya, Yarsi. Minta maaf pada Puspita Sari kakakmu. Hmm. Minta maaf untuk kesalahan saya yang mana, Yarsi? Tidak untuk kesalahan yang manapun. Kalian sama-sama salah tapi juga sama-sama benar. Dan kamu, Puspita Puspitasari, kamu juga harus minta maaf pada adikmu. Hmm? <laughs> Maafkan aku, Kusuma Dewi. Tidak seharusnya aku bertengkar denganmu. Tidak seharusnya aku berlaku kasar padamu. <gasps> Maafkan aku ya. Aku, aku juga minta maaf, Yunda. Iya. Aku menyesal sekali karena sudah bertengkar dengan Yunda Puspita Sari. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Resi Wiyasa merasa lega dan bangga melihat dua orang putrinya saling bermaaf-maafan. Selanjutnya dia berharap mereka terus hidup rukun seperti sedia kala kita tinggalkan sejenak suasana hati resi Resiwiasa yang diliputi kebahagiaan karena sebentar lagi akan mengawinkan putri sulungnya. Sekarang mari kita pergi ke padepokan Antahpura. Empu Janardana berdiri di samping kandang. Dia menunggu cantrik-cantriknya yang ditugasi mengurus ternak. Setelah itu, dia melangkah ke arah rombongan cantrik lain yang sedang mengumpulkan hasil bumi. Setelah memberikan pengarahan secukupnya, Empu Janardana melangkah ke pondok. Dia menyeberangi ruangan tengah, kemudian menuju ruangan bilik Woro Kembang Sore. sore tidur telungkup di atas ranjang. Dia sudah mendengar bahwa Empu Canardana melamar Endang Puspitasari, putri sulung Resi Wiyasa. Sama seperti halnya Endang Kusuma Dewi, gadis itu pun sangat terpukul. Hatinya sedih tak terkira. Jiwanya serasa hampa. Hanya bedanya, Woro Kembang Sore mampu menerima kenyataan pahit itu dengan sikap lebih dewasa. Kembang sore? Uh, oh, Kakang. Uh, maaf, kepalaku agak pusing. Kak. Tidak usah. Hmm? Kau tidak usah bangun. Tiduran saja. Aku hanya ingin bicara sedikit. Uh, soal apa, Kakang? Di luar, para cantrik sudah kutugaskan mengurus segala macam barang-barang yang akan kubawa ke Indra Kila. Mungkin dalam waktu dekat, aku akan melamar Endang Puspitasari. Uh, eh, uh, eh, kapan? Kupikir lebih baik secepatnya. Aku sudah terima surat dari Kakang Wiasa. Tampaknya pada Padepokan Indra Kila juga sudah siap menerima kehadiranku. Karena itu mungkin besok aku akan berangkat. Kamu mau ikut ke Mang Sore? Ah, uh, sebaiknya aku di Antapura saja, Kakang. Biar aku yang menggantikan Kakang mengurusi padepokan. Loh, kenapa menangis Kemang Sore? Ah. Wajahmu kelihatan sangat suram. Tak tampak sedikit pun keceriaan. Kau tidak ikut bahagia aku bertemu dengan jodohku? Ah, tentu saja aku sangat bahagia, Kakang. Aku hanya merasa Entah mengapa, aku tiba-tiba merasa sangat kesepian. Aku takut kehilangan Kakang Janardan. Ah, jangan bodoh, Kemang Sore. Kau tidak akan kehilangan siapa-siapa. Bagaimanapun juga kau tetap adikku. Adik yang paling kusayangi. Dan aku tetap menjadi kakak. sore mengusap air mata yang meleleh di pipinya. Berbagai macam perasaan sedih, kesepian, rasa kehilangan, hampa, marah, sakit hati, dan kecewa berkecamuk di dadanya. Dia benar-benar terpukul mendengar kabar bahwa kakak angkatnya, Janardana, telah memilih Endang Puspitasari sebagai istrinya. Belasan tahun tinggal bersama, ternyata tidak cukup merebut hati kakak angkatnya yang tampan dan baik hati itu. Dia merasa gagal sebagai seorang wanita. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-36 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain Wade Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ivona Rose sebagai Woro Kebang Sore, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Woro Kembang Sore untuk mengatasi rasa kesedihan yang dialaminya? Lalu bagaimana dengan kelanjutan rencana perkawinan Endang Puspitasari dan Empu Janardana? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga